Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur kali ini memasuki episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-11 ini menampilkan M. Abud sebagai Prabu Purbaya, Iwan Dahlan sebagai Rakia Mandala, Hari Akik sebagai Karma Duga, Ai sebagai Kinanti, Heri sebagai Lingga Warman, Niko Septiawan sebagai Raden Burangrang, Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Kayan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. yang lalu diceritakan pada saat pengadilan di halaman Istana Tarumanegara mencapai puncaknya. Muncul Prabu Purbaya bersama dengan Prabu Linggawarman. Akan tetapi Rakyat Mandala tidak mau menerima kenyataan yang dilihatnya. Baik itu kehadiran Linggawarman maupun Citra Saka yang merupakan pertanda perintah dari Sang Dapunta Menyadari kenyataan seperti itu, akhirnya Prabu Purbaya meminta prajurit yang mengantarkannya ke tanah seberang untuk angkat bicara sebagai saksi. Baiklah, jika engkau tidak mau mempercayai semua ini, aku mempunyai bukti lain, yaitu seorang saksi. Majulah, Pukus. Apakah maksudmu membawa prajurit rendahku dalam persoalan ini? Hmm? Mungkin justru dari mulutnya, dari seorang prajurit rendah permasalahan ini dapat selesai. Fokus, kau bicaralah. Apakah semua ini memang adalah dusta? Ah, ampun tuanku. Bahkan Sang Dapun Tapun telah menitipkan pesan pada hamba bahwa Cundrik, putra tuanku yang tuan tinggalkan ketika berumur lima tahun, kini sudah meningkat remaja dan ia kini dipelihara di istana Baginda. Kurang ajar! Kau, kau juga hendak mempermainkan aku, prajurit? Kau hendak mendustai aku, ha? Jungjunganmu! Kemarin kau masih berada bersamaku di gerbang kota raja. Apakah kau menyangkal semua itu? Hmm. Benar, tuanku. Ah, benar. Tetapi setelah urusan di kota raja itu selesai, ah, Tuan Purbaya meminta bantuan hamba. Beliau meminta hamba untuk memejamkan mata dan mengingat suasana kota raja. Hamba diminta untuk memusatkan seluruh perhatian hamba ke sana. Ah, dan dan ketika hamba lakukan beberapa saat setelah itu, hamba telah berada di tanah kita tuanku. Dalam sekejap, hamba telah berada di hadapan pondok hamba di pinggiran sungai Musi. Seluruh prajurit bahkan tidak terkecuali para tokoh termasuk Kinanti, Raden Burangrang maupun Sang Rakia Mandala terkejut, termangu. Akan tetapi beberapa saat kemudian, Dusta! Engkau mencoba untuk mempengaruhi kami, hai manusia rendah! Kupecahkan kepalamu! Ah, mampuslah kau! Yeah! Tahan dulu Tuan Rakia! Hup! Kau sudah membuka pintu peperangan, Tuan Purbaya. Aku terima. Marilah, pertama-tama, biarlah kita yang akan membukanya. Hai, seluruh anak negeriku, bersiaplah. Seluruh orang asing yang berada di halaman ini adalah musuh kalian. Serang mereka! Tunggu dulu. Kalian semua sudah mengerti. Aku sudah menyampaikan amanat dari junjungan kalian sendiri dari tanah seberang. Atas nama Sang Dapunta, atas kehendak beliau, aku perintahkan kalian untuk berlutut dan jangan melakukan tindakan apapun. Satu persatu para prajurit tanah seberang beserta para tokohnya menjatuhkan diri dan berlutut kepada Lingga Warman yang tengah mengangkat tinggi-tinggi citra saka Kipas yang terbuat dari logam tipis yang merupakan tanda perintah. Akan tetapi, Sang Rakya Mandala masih tetap tegak berdiri bersama dengan tujuh orang pengikut setianya. Oh, aku akan memecahkan kepala kalian satu persatu. Marilah, kita berikan hajaran pada mereka, Kanda Prabu. Diamlah di tempatmu, Dina Cempaka. Ingatlah janjimu. Biarlah semua urusan di sini aku yang mengurusnya. Oh, sungguh besar sekali lagamu, Bohei Raja Muda. Baiklah. Akan kulihat apakah kepandaianmu mampu mengimbangi lagamu yang besar itu. Bersiaplah. Up. Aku akan melumpuhkannya dengan aji banyu aku agar semua ini menjadi cepat selesai. Up. Apa ini? Apa ini? Hawa dingin yang dapat membuka tubuhku. Aku... Aku tidak dapat bertahan lama. takutnya yang telah bersiap, tertegun. Mereka saling pandang tak tahu lagi harus berbuat apa. Ketika melihat junjungannya yang sangat sakti, dikalahkan Prabu Purbaya hanya dalam belasan jurus. Oh, apa yang akan Kakanda perbuat dengan Rakyat Mandala? Kanda akan menyadarkannya. Dan semoga ia mau melihat kenyataan yang ada. Dan mau mematuhi perintah dari junjungannya Sang Dapunta. Coba menyingkirlah kau Karma Duga. Aku akan mencoba mengembalikan keadaannya. Uh, ah, uh, ah, uh, ah, silahkan, Tuan. Sudahlah, Paman Rakyat Mandala. Sejak semula kita tidak mempunyai permusuhan. Apa salahnya? Jika sekarang pun kita tetap membina persahabatan. Apakah... Apakah... Kau benar-benar telah bertemu dengan junjunganku, Sang Dapunta? Uh, iya. Iya, Paman. Oh, kau... Kau agaknya... Ah, jika bukan Dewata, tentulah iblis yang menjelma menjadi manusia. Aku tetap seorang manusia, Paman. Sebagaimana layaknya Paman Rakia. Aku harap Paman dapat menerima semua kenyataan ini. Uh, tapi, tunggu dulu Tuan Berbahaya. Satu pertanyaan lagi. Uh, apa yang kau lakukan di sana? Terhadap junjunganku Sang Dapunta. Apakah semua ini kau dapatkan dengan jalan kekerasan? akan semua hal yang terjadi di tempat ini. Dan aku memohon kebijaksanaan beliau sebagai seorang raja besar untuk menempatkan kembali anak negeri ini untuk memimpin tanah ini. Di samping itu, sebagaimana biasanya, negeri ini juga akan memberikan upeti dan persembahan setiap tahunnya. Tetapi, Sang Dapuntah yang justru memberikan kedaulatan sepenuhnya pada tanah ini, pada Tarumanegara. negara. Prabu Purbaya. Sinar keagungan dari wajahnya ditangkap dengan jelas olehnya. Sang Rakya Mandala yang telah mengenal baik sifat junjungan Sang Dapunta tidaklah dapat mempercayai kata-kata Prabu Purbaya dengan begitu saja. Ia menyadari jika tidak memberikan keyakinan yang kuat, tidak mungkin Sang Dapunta akan bersikap demikian. Menyadari hal tersebut, ia semakin menjadi yakin manusia macam apakah yang kini berada di hadapannya. Segera saja sang Rakya Mandala menjatuhkan diri dan berlutut. Oh, ampunkanlah semua kesalahan dan sikap-sikap hamba, Tuanku. Sesungguhnya lah, negeri ini dipimpin oleh anak negeri. Karena memang itulah perintah dari Sang Dapunta, hamba yang seharusnya bertugas mengawasi keamanan negeri ini, telah bertindak terlalu jauh bahkan memburu dan memusuhi pewaris tanah ini. Ampunkanlah hamba, wahai Sang Raja Suya. Bangkitlah Paman Rakia. Saat ini semuanya dapat kita anggap selesai. Paman dapat bersiap-siap untuk melaksanakan perintah dari junjungan Paman. Hmm? Ah, baik. Baik, Tuhanku. Raden Burangrang dan Kinanti menghampiri Prabu Linggawarman kakeknya. Kakek? Oh, siapakah engkau ini nona muda? Uh, uh, aku, aku adalah Kinanti kakek. Kinanti cucumu. Ah? Dan ini adalah Kakang Burangrang. Oh, engkau, engkau cucuku. Engkau adalah putra dari anakku. Benar, kakek. Kami adalah putra dari ayahanda. Oh, yang aku, kau kembalikan tanahku bersamaan dengan keturunanku. Benar-benar tidak aku sangka kita akan berjumpa kembali. Siapakah yang selama ini merawatmu Kinanti? Burangrang? yang Pegawan Sokayana, Ge. Sokayana. dimanakah ia? dimana Sokayana sahabatku itu? Dua hari yang lalu, Paman Sokayana tewas di sini, Kek. Oh. Di kota raja ini. Kita akan mencari makam. Kita akan dirikan puri untuk persembahan di tempatnya. Dia telah berjasa besar menyambung keturunanku. Keturunan dari tanah ini. Oh, itu. Lihatlah Prabu Purbaya menuju kemari. Dia pun berjasa tidak kalah besarnya. Dia yang membantu kita mendapatkan kembali tanah ini. Mari, kita haturkan hormat dan sembah kita. Demikianlah, akhirnya Taruman Negara berhasil dikembalikan ke tangan pemiliknya yang syah. Yang kelak akan dipimpin oleh Raden Burangrang yang bergelar Prabu Burangrang. Setelah berpamitan dengan Raden Burangrang, Kinanti serta Prabu Linggawarman, Prabu Purbaya bersama dengan permaisurinya Cempaka meninggalkan Tarumanegara. Kita berhenti dulu Dinda Cempaka. Hup! Hup! Sebaiknya kita gunakan Aji Halimunan agar segera tiba di Istana Sunda. Apakah semua urusan Kanda semuanya telah selesai? Bagaimana dengan urusan siluman ular itu? Kita tidak mencarinya sementara ia bersembunyi. Itu tidak mungkin. Berbulan-bulan pun belum tentu kita akan menemukannya. Jadi, menurut Kanda, langkah yang sebaiknya Kanda ambil adalah berdiam diri, menunggu sampai munculnya angkara murka dari siluman itu? Ah, uh, tidak ada jalan lain, Dinda. Marilah kita kembali. Prabu Purbaya kemudian memejamkan matanya, siap menerapkan aji halimunan. Cempaka yang melihat hal tersebut segera mengikutinya. Dan beberapa saat kemudian, kedua tubuh manusia utama dari tanah pasunan itu lenyap dari atas punggung kuda. Demikianlah, waktu berjalan terus tetapi berita tentang siluman ular yang dikhawatirkan Prabu Purbaya tidak muncul. Enam tahun telah berlalu. Di pinggiran sungai besar, di bawah sebuah pohon besar yang rindang, nampak seorang bocah berusia belasan tahun tengah tertidur lelap. Hutan di sekitarnya merupakan belantara yang menyeramkan. Hal tersebut nampak jelas terlihat dari suasana di pohon besar yang rindang. Puluhan ekor besar dan kecil nampak merayap dan bergantung terayun-ayun. Dan ketika seekor ular yang tergantung jatuh mengenai tubuh bocah itu. Ah, uh, kurang ajar. Setan kecil. Kau kau mengganggu tidurku, Belang. Mampus kau. Uh. Bocah laki-laki itu kemudian meraih dan menghempaskan tubuh ular itu ke tanah di sekitarnya hingga kepalanya hancur luluh. Setan, kau memang benar-benar kurang ajar. Sudah mampus masih juga menggangguku. Mengotori bajuku dengan cipratan darahmu. Uh, Eh, kalian semua juga telah bersalah. Kalian tidak memberikan peringatan pada kawanmu yang bermain di atasku. Sementara aku sedang tertidur. Karena itu, kalian semua harus kuberikan hukuman. Bocah laki-laki berusia belasan tahun itu kemudian mengeluarkan sebuah suling dari balik bajunya dan kemudian meletakkannya di bawah bibirnya. Begitu terdengar suara suling, ular-ular itu nampak menegakkan kepalanya dan kemudian perlahan-lahan merayap turun dari atas pohon dan berkumpul di sekitar bocah laki-laki itu. <laughs> bagus, bagus makhluk-makhluk bodoh. Karena kesalahan temanmu, kau harus juga menerima akibatnya. Rasakanlah. suara suling yang cukup aneh kedengarannya. Dan ular-ular itu pun kemudian merayap ke arah sungai yang berarus deras tak jauh darinya. Nah, saudara pendengar, siapakah sesungguhnya bocah laki-laki yang aneh itu? Dan bagaimanakah kisah dari Antingulan serta Lastri? Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari. Sampai jumpa.